Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Dalam keadaan Islam. Dalam keadaan di atas takwa Allah. Dalam keadaan di atas hak. Di atas tawhid wa sunnah. Ikhwan Fiddin Azam. Dan tahukah kita bahwa ayat tersebut diiringi ayat berikutnya yang menyatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la Setelah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru Allah alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya bercerai-berai. Yang kalian dulunya bertikai. in kuntum adaan Fa'allafa baina qulubikum. yang kalian dulunya bermusuh-musuhan kemudian kami jinakkan hati-hati kalian fasbahtu bi Ikhwan. Kemudian kalian dengan kenikmatan dari Allah. Jadi jinak hatinya. Kemudian bersaudara. Kata Allah, wadkur. Ingatlah nikmat ini. Nikmatul ukhuwah. Nikmat persaudaraan. Di atas agama. Nikmat ukhuwah di atas Islam. Di atas din. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan yang kedua, Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka. Fa'anqadakum minha. Kemudian diselamatkan oleh Allah daripadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah kenikmatan yang harus kita ingat ingat. Kadzalika yubayyinu lakumul ayat ayat ini la'allakum tahtadun demikianlah Allah sebutkan ayat-ayatnya tanda kekuasaannya agar kalian terbimbing dalam hidayah Akhwani berdina, din azakumullah kaum muslim yang sahabat apa hubungannya perintah untuk bertakwa sampai mati dan perintah untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la karena Allah perintahkan beriringan. Allah kabarkan beriringan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqati dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Kemudian Allah katakan wa'tasimu dan ingatlah pegang kuat-kuat tali Allah bersama-sama jami'an wala tafarraqu dan jangan bercerai-berai azakumullah ya. Sebagaimana yang sudah kita singgung juga dalam khutbah Jumat tadi Bahwa itu merupakan kenikmatan Agama ini Bimbingan ini Syariat yang sempurna ini Syariat Islam adalah kenikmatan Sehingga Allah katakan Wadkuru nikmat Allah alaikum Ingatlah nikmat Allah atas kalian Yang tadinya kalian bercerai-berai menjadi bersatu. Yang tadinya kalian bermusuh-musuhan menjadi bersaudara. Yang tadinya kalian bahkan saling menumpahkan darah di masa-masa jahiliyah. Kemudian dengan datangnya Islam, mereka saling menjaga darah. Saling melindungi, saling membantu, saling mendukung. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yashuddu ba'dahu ba'dha yang sebagian menopang sebagian yang lain wa kal jasadil wahid seperti satu tubuh idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal muslim dengan muslim lainnya mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu tubuh kalau salah satu anggota tubuhnya ada yang sakit, maka seluruh anggota badannya ikut merasakan panas, meriang. Ikut merasakan gelisah nggak bisa tidur. Ini kondisinya ya Allah satu tubuh. Maka kaum muslimin yang saya hormati. kenikmatan ini. Jangan sampai hilang. Kenikmatan ini jangan sampai tercabut kembali. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Dan makna tali Allah ada beberapa makna yang semuanya sahih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan hendaklah kalian tetap sabar dengan penguasa kalian. Karena itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Dikatakan tali Allah adalah kaum muslimin dan penguasa. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu artinya kalian bersama-sama hendaklah tetap bersama penguasa kalian bersama kaum muslimin. Jangan memisahkan diri. Demikian pula ditafsirkan dengan agama itu sendiri. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihadzal din. Berpeganglah kalian dengan agama ini. Dengan syariat Islam ini. Demikian pula ditafsirkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ditafsirkan dengan siratal mustaqim ditafsirkan dengan sekian tafsir yang tidak dapat menang padanya saling menjelaskan. Karena siapa yang berpegang dengan agama Allah, tentunya dia akan berpegang pula dengan sunnah Rasulullah. Siapa yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, dia akan berpegang dengan nasihat Rasulullah untuk sabar bersama penguasanya dan tidak memisahkan diri. Sehingga tidak bertentangan antara keduanya. Kau muslimin yang sangat Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ni'mat Allahi 'alaikum. Ingatlah kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kalian. Yang kalian dulunya di masa jahiliyah bertikai, berpecah, permusuhan. Tetapi dengan datang ke Islam, kalian bersatu. Bersaudara. Tolong menolong. Menjadi seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid. Seperti satu bangunan. Yaitu ba'duhu ba'da. Dan yang lebih besar dari itu. Selamat. Dari api neraka. Kuntum ala syafa hufratin minan nar Fa'angkodakum minha. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang sangat nanti. Maka ketika kaum muslimin atau sebagian mereka lepas dari tali Allah, maka kenikmatan tadi akan tercapai. Kenikmatan uhuwah berubah menjadi adab dalam bentuk furqah, perpecahan demi perpecahan. Kenikmatan saudaraan hilang. Menjadi bermusuh-musuhan. Menjadi pertikaian, perpecahan, bahkan menjadi naudzubillah pertumpahan darah sesama muslimin. Qul Makna wadkur Allah wadkuru Allah alaikum bukan hanya diingat. Diingat dengan makna disyukuri. Disyukuri dengan makna dijaga agar kenikmatan tersebut jangan tercabut kembali. Agar kenikmatan tersebut jangan hilang kembali. Kenikmatan tersebut diberi oleh Allah li asbab. Karena sebab-sebab. Dan di antara sebab-sebabnya adalah kala yang beriktisam Bihablillah. Karena kalian berpegang dengan tali Allah. Karena kalian berpegang dengan kitab wa sunnah. Karena kalian sabar dengan penguasa kalian. Karena kalian sabar tidak memisahkan diri dari kaum muslimin. Maka lihatlah asbab. Dengan sebab-sebab itu. Turunlah kenikmatan tadi. Al-jama'atu rahmah. Wal-furqatu azab. Kebersamaan itu rahmat. Sedangkan al-furqah adalah adab. Kebersamaan secara zahir apalagi kebersamaan di atas keyakinan. Kebersamaan dalam masalah dunia sudah terlihat nikmatnya. Gotong royong, bantu membantu, tolong menolong, nikmat dan tentunya lebih-lebih lagi kebersamaan di atas agama, di atas tauhid wa sunnah, di atas din. Maka ikhwan bin a'azakumullah kaum yang sahabat. Kata para ulama rahimahumullah siapa yang mentaati penguasanya akan baik dunianya dan siapa yang mentaati para ulama akan baik agamanya. Ini yang saya maksud. Artinya, kalau kita sabar bersama penguasa dan tetap berkeyakinan bahwa dia adalah penguasa kita selama dia masih muslim, maka kita akan bisa sabar di atasnya dan kita akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala nikmat apa itu? Kebersamaan dalam masalah dunia. Keteraturan, ketertiban, keamanan. Tentunya harus diiringi pula dengan kebersamaan dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip-prinsip sunnah, dalam masalah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka inilah yang kemudian kita ingatkan kaum muslimin kepada Quran. Kita ingatkan kaum muslimin kembali kepada sunnah. Kita ingatkan mereka seluruhnya. Hukaman wa mahkumin. Untuk kembali kepada agama. Alhamdulillah, inna hadha din nasiha. Ad-din nasiha. Ad-din nasiha. Ad-din nasiha. Yang namanya agama ini adalah nasihat memberikan yang terbaik. Qulna liman ya Rasulullah? Kepada siapa ya Rasulullah? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijawab oleh beliau lillah untuk Allah. Memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala adalah mengesakannya dengan ibadah. Mengesakannya dalam tauhid, mengesakannya dalam ibadah, mengesakannya dalam uluhiyah, rububiyah, mengesakannya dalam asma wa sifat, tidak beribadah kepada selainnya. Ini nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk rasulnya. Memberikan nasihat untuk rasulnya, memberikan yang terbaik untuk rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah dengan mengikuti, Ittiba, meneladaninya, mencontohnya. Menjalani jalan beliau menjadikan beliau sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian nasihat untuk Al-Qur'an. Artinya membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Wali Waliyaimah tentu para imam-imam kaum muslimin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin memberikan yang terbaik untuk mereka yaitu memberikan ketaatan kepada mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Dan untuk manusia, li'ammatihim, untuk seluruh kaum muslimin. Apa yang kita berikan yang terbaik untuk kaum muslimin? Nasihat. Maka nasihat bermakna nasihat adalah untuk seluruh kaum muslimin. Kita memberikan bantuan bagus, memberikan harta bagus, memberikan sedekah bagus. Sekian apa yang kita bisa berikan pada mereka kebaikan-kebaikan. Yang paling tingginya adalah memberikan nasihat dalam bentuk nasihat. Berikan ilmu, memberikan bimbingan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala Sebelum menyatakan dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, Allah katakan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus. fattabi'u ikutilah dia. Wala tattabi'us subul dan jangan ikuti jalan-jalan lain fatafarraqa bikum an sabilih karena kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikian diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Berarti ketakwaan itu adalah dengan kalian tetap berada di jalan suratul mustaqim. Tetap istiqamah di atas jalan tauhid wa sunnah. Tetap istiqamah di jalan para salaful ummah, para a'immah, para imam-imam, para ulama. Dan jangan dikira itu mudah. Tidak mudah. Sedikit sekali orang yang ingin jalan mendaki. Semua ingin yang mudah, yang santai, yang gak ada susahnya, gak ada berat, yang gak ada resikonya. Adunya darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Kalau kita ingin santai tanpa ada risiko apapun, tanpa ada keberatan, tanpa ada kesusahan, nanti di jannah di surga insya Allah. Tetapi dunia darul ibtila, tempatnya ujian. Dan Allah mengingatkan berkali-kali dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yutrahu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Dan Allah pasti tahu siapa yang sadikin dan siapa yang kadzibin. Siapa yang sungguh-sungguh mengatakan amanah dan siapa yang kadzibin ketika menyatakan amanah. Siapa yang sungguh-sungguh konsekuen dari hatinya bahwa kami benar-benar mukmin, dan siapa yang hanya di lisan, hanya ikut-ikutan dalam keadaan tidak masuk ke dalam hatinya, akan terlihat, akan terbongkar dengan ujian demi ujian. Beberapa ulama menyatakan, jangan dikira dengan ujian itu orang menjadi jelek. Karena diuji, akhirnya dia jadi sesat. Bukan. Dia sudah jelek sebelumnya, tetapi terbukti dengan ujian. Ini disebutkan dalam beberapa kitab seperti Jadwal Ulum wal Hikam oleh Rajab menukil ucapan para ulama. Bukan berarti dengan ujian dia berubah. Si fulan dengan ujian ini berubah jadi jelek bukan. Tetapi orang ini sudah ada sesuatu dalam hatinya dan terbongkar dengan ujian. Terbongkar dengan ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pasti tahu siapa yang sadiqin dan siapa yang kadzibin dan Allah ingin dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberitahukan kalian semua siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur. Maka silakan lihat apakah para munafikin di masa para sahabat tidak diketahui? Sangat-sangat diketahui. Dengan apa? dengan ujian demi ujian. Setiap ada ujian kelihatan mereka. Setiap ada ujian yang lebih berat semakin kelihatan mereka. Maka semestinya orang-orang yang beriman kedatangi ujian yang berat, zaduhum imana, justru bertambah imannya. Dan berkata, ma wa'ada ma Inilah yang apa yang Allah janjikan. Inilah apa yang Allah janjikan pada kami. Artinya bahwa kalian akan diuji. Kalian akan mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan. Oh muslimin yang saya hormati. Maka istiqomahlah di atas jalan yang lurus. Anna hadza mustaqiman Fattabi'u. Kata Allah Subhanahu wa taala inilah jalanku yang lurus maka ikutilah dia wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an Jangan ikuti jalan-jalan lain, kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus. Qalibuddin a'azakumullah. Ibn qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan silahkan kalian tafsirkan suratul mustaqim dengan semua tafsiran kalian maka niscaya qutbu rahah, niscaya intinya dua. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Artinya mengesahkan Allah dalam ibadah tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak pada yang lain. Demikian pula tauhid Rasul fil ittiba maknanya adalah menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan, tidak ngikut sunnah, tidak ngikut ajaran siapapun kecuali ajaran Rasulullah SAW. Silakan. Tafsirkan dengan tafsir apapun surat mustaqim Hada. Kutburah Inilah intinya. Kata Ibn Qayyim Ada yang menafsirkan surat mustaqim adalah al-Islam. Apa dasarnya Islam? Dua ini tadi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyedihkan Rasulullah SAW dalam ibadah. Ditafsirkan siratul mustaqim jalan menuju surga yang menyelamatkan dari neraka. Baik, ada berapa jalan menuju surga? Hanya satu. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah dalam ikutan. Dua rel Siapa yang tidak berjalan di atas dua rel ini akan menyimpang. Yaitu berpegang dengan tauhid, beribadah pada Allah, tidak beribadah pada yang lain. Dan yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti yang lain. Artinya dalam agama hanya beribadah pada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa la tattabi'us subul kata Allah maka jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan ini. Jangan ikuti jalan lain selain jalan yang ada di atas dua rel. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil ittiba. Mengesahkan Allah dalam ibadah, menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Jangan ikuti jalan lain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah menggaris satu garis di tanah dan berkata hada suratullahi mustaqim. Ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta khututan an yamini dzalika al-khat an shimalih. Kemudian menggariskan garis-garis di kanan jalan tadi dan di kirinya. Kemudian berkata hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Ini jalan-jalan yang Allah katakan wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Ini yang di kanan dan di kiri. Dan kemudian dikatakan laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun di dalamnya kecuali ada syaitan. tidak ada satu jalan pun padanya kecuali ada syaitan yaj'u ilaih yang mengajak kepada jalan Artinya ada doa ada dai-nya, ada penyerunya, ada penganjur-penganjurnya dari kalangan syaitan, syaitan al-insi wal jin. Dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Maka kaum muslim yang sabar ini juga termasuk ujian. Siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus akan dia lihat cabang-cabang tadi. Yang ke kanan dan ke kiri selalu menyatakan haluma haluma, Kemarilah, kemarilah. Kemarilah, kemarilah. Maka siapa yang berjalan di atas surat al-mustaqim dan tidak memiliki bekal ilmu, dia akan tertipu. Siapa yang berjalan di atas jalan tersebut dalam keadaan tidak punya ilmu, tidak punya bekal, nggak pernah mengerti apa Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah mempelajari tafsirnya, nggak pernah mempelajari ayat-ayatnya, nggak pernah mengkaji Sunnah-Sunnah Rasulullah, maka dia dalam keadaan hayaran, bingung di persimpangan jalan. Halumba, halumba. Yang di kanan halumba, halumba. Yang di kiri halumba, halumba. Kemarilah, kemarilah, kemarilah, kemarilah. Kami mengajak ke surga. Kami mengajak kepada jannah. Yang ini juga sama. Kami mengajak untuk syahid. Mati di jalan Allah. Yang ini juga mengajak. Marilah kemari untuk mendapatkan keselamatan. Semuanya mengaku mengajak pada keselamatan, mengajak kepada surga, mengajak kepada ini dan itu yang semuanya ideal hanya pengakuan-pengakuan. Kalau saja kita punya ilmu, kita akan tahu ini yang benar, ini yang salah. Ini yang jujur, ini yang dusta. Sayangnya, sebagian manusia yang tidak punya ilmu hanya mengukurnya dengan perasaan, rasanya benar, kayaknya bagus. Saya lihat sepertinya ini semangat membela agama padahal teroris. Yang ini kayaknya masya Allah ibadahnya rajin sekali padahal sufi khabi Sesat, rehdatul wujud, menganggap Allah menyatu dengan dirinya. Yang ini menyatakan dengan berbagai macam semangat berpegang dengan sunnah. Ternyata naudzubillah orang-orang ekstrim yang melampaui batas. Haji yang sudah ditahdir oleh para ulama itu semua barakallahu fikum akan diketahui kalau kita memiliki bekal ilmu dari para ulama. Sehingga dikatakan dalam tafsir ayat ini bahwa al-bid'ah wasyubuhat itu adalah subul atau makna subul dalam ayat tadi wala tattabi'us subul jangan ikuti subul disebutkan oleh Mujahid rahimahullah dan lain-lainnya sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dan lainnya makna subul adalah jalan-jalan muhdatsat jalan-jalan bid'ah jalan-jalan yang baru dibikin oleh manusia bukan dari Al-Qur'an bukan dari sunnah dan ditafsirkan pula asyubuhat wasyahawat syubhat syubhat dan syahwat syahwat. Dua tarikan inilah yang sering menyesatkan umat. Orang yang sedang berjalan di jalan yang lurus ditarik dengan dua tarikan tadi, asyubuhat wasyahawat. Adapun syubuhat penghuran-pengkaburan. Disampaikan berbagai macam alasan-alasan yang sepertinya itu dalil. Ternyata bukan dalil. Ini syubhat namanya disampaikan seakan-akan itu adalah alasan yang hak. Ternyata itu hanya ro'yu. hanya pendapat bulan wa bulan. Itu juga syubhat. Sedangkan syahwat adalah apa yang berkait dengan selera syahwat. Digambarkan kalau engkau ikut jalan kami, engkau akan mendapatkan harta dunia. Kalau engkau ikut jalan kami, engkau akan jadikan sebagai tokoh besar, engkau akan menjadi dai kondang, akan menjadi bintang di televisi ataupun di radio ataupun di sini dan situ. Digambarkan dengan popularitas dunia, harta, wanita, itu semua dunia dan semuanya syahwat. Kalau masalah syahwat, mungkin hampir semua orang tahu, walaupun yang berbuatnya. Terasa kalau itu maksiat. Sehingga ketika didesak, didesak, didesak, nggak bisa menjawab kecuali sudahlah kamu jangan jangan menghalangi orang yang cari duit. Kita sama-sama kerja lah. Kepepet, nggak lagi punya alasan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Mana dalilnya? Mana ayatnya? Sampai ujung-ujungnya, Kamu kan sama-sama tahu kita kan sedang cari kehidupan. Ngaku. Kalau dia memang jual ayat, jual agama. Ini kalau syahwat. Rata-rata semua orang tahu kalau itu adalah kebatilan, kemaksiatan. Bahkan yang berbuat pun merasa saya berbuat dosa, saya berbuat dosa. Tetapi yang syubhat, pengkaburan-pengkaburan tadi. Kalimat-kalimat yang kelihatannya hak padahal batil. Yang kelihatannya itu dalil padahal sama sekali bukan dalil wala ta'lil hanya kalimat-kalimat yang dirangkai tapi menipu. Dari mana kita tahu? Kalau itu ternyata bukan dalil. Karena kadang mereka membawa hadis, kadang mereka membawa ayat, kadang mereka membawa hujah yang seakan-akan akwal salah. Ternyata ayatnya ditafsirkan dengan salah. Ternyata hadisnya hadis dhaif. Sedangkan ucapan para ulama tidak pada tempatnya. Dari mana kita tahu? Tidak mungkin kita bisa mengerti apakah ini dalil atau ternyata itu adalah takwil batil. Tidak mungkin kita tahu kecuali dengan bimbingan orang-orang yang berilmu yaitu para ulama maka tidak ada jalan lain. Kita harus berpegang dengan kitab dan sunnah dengan bimbingan para ulama. Maka ketahuilah, kalau ada satu kelompok, satu orang, satu golongan yang memusuhi ulama, fa'lam annahu dal. Ketahuilah kalau dia sesat. Tanyakan pada mereka. Tanyakan pada dia. Kamu bersama siapa? Dari para ulama. Apakah bersama, bersama Syekh Fulan, Syekh Allan? Apakah engkau bersama Syekh Rabi, bersama Syekh Abdullah, bersama Syekh Ubaid? Apakah engkau bersama Syekh? Sebutkan para ulama. Kalau kemudian dia menyalahkan mereka, mencerca mereka, fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Mudah. Karena tidak mungkin seseorang dengan lancang menafsirkan Al-Quran, dengan lancang menafsirkan hadis-hadis, dalam keadaan tanpa bimbingan para a'immah, para ulama. Atau mereka berkata, saya bersama Imam Bulan, Imam Bulan, Imam Bulan, yang ada di kitab-kitab ini. Sebagaimana jawaban sebagian mereka. Ada, saya bersama ulama. Hai, bersama Imam Bukhari, bersama Imam Muslim, bersama Imam Bulan, Imam Bulan. Siapa yang gurunya adalah kitabnya, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Kalau mengapa demikian? Karena yang namanya kita dalam keadaan dia bisa saja tidak membaca dengan benar atau tidak mengikrobkan dengan benar atau kalaupun dia ternyata membaca dengan benar dia ternyata salah cetak salah satu titik sudah berubah makna dan itu sudah sekian banyak saya contohkan berkali-kali. Ada seorang yang berfatwa dengan fatwa yang aneh. Ternyata salah paham membaca kita. Fatwanya bahwa seorang suami tidak boleh menjimai istrinya selama dia hamil. Sembilan bulan. Wah, kasihan para suami. Liburnya sembilan bulan. Ternyata dari mana dia baca? Dari bab membeli budak. Bahwa kalau budak itu tidak hamil, maka tunggu sampai haid. Tidak boleh dijimai sampai haid. Kalau ternyata hamil, tunggu sampai lahir. Jangan dijimai sampai lahir. Bayangkan dia baca hadis itu, asal itu dia kira bahwa itu adalah ternyata dikira suami tidak boleh menjimai istri sampai lahir ini membuat kacau. Orang menuduh, lihat ahli sunnah, lihat wahabi, ekstrim. Padahal yang salah dia sendiri dalam keadaan tidak meminta bimbingan para ulama, tidak bertanya kepada para ulama, menafsirkan dengan seenaknya, memahami sendiri salah. Kalau azza wa jalla. salah. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang aneh-aneh bahwa itu masjid dirar. Kenapa masjid dirar? Kan ada segilimannya Ustaz. Lu kalau ada segilimannya kenapa? Karena Allahnya dikurung dalam segi lima. Aji, yang aneh-aneh mereka berfatwa. Yang satu lagi, sholatnya hampir tiduran kalau sujud. Ini apa lagi? Bukanlah saya baca harus tiga dirok maka saya mana meletakkan sutra itu memang tiga dirok. Tetapi sujud kamu bukan di situ. Sebelumnya. Karena baina mau dengan sujud dengan sutra ada mamar rusyad. Tempat lewatnya kambing kurang lebih. Sehingga tidak langsung di tempat itu. Salah lagi. Dan masih banyak yang aneh-aneh dari para pemuda-pemuda yang lancang. Kami gak akan takdir pada ulama manapun. Kenapa kalian tidak mau tanya pada mereka? Kita kan nyuruh taklid. Kita suruh tanya. Ternyata karena mereka sudah terlalu sombong. Mendapatkan pelajaran dari gurunya. Juri. Untuk sombong. Bahwa kita bisa beristirahat sendiri. Kita bisa begini sendiri. Sehingga menyebutkan Syekh Ubaid dicerca habis. Menyebutkan Syekh Rabi dicerca habis. Menyebutkan Syekh Abdullah Bukhari dicerca habis. Menyebutkan para imam-imam, para ulama yang bersama kita hari ini. Habis ya cecer seorang mereka. Maka apa kita katakan tadi? Fa'lam annahu dal. Ketahuilah bahwa dia sesat. Sesat dia. Sekarang sebutkan satu ulama, apakah ada yang membela mereka? Tidak ada. Mereka berjalan sendiri. Kalau muslim yang hormat apalagi kamu dirincikan pendapat-pendapatnya karena terpisah dari para ulama akhirnya tergelincir dalam sekian banyak masalah-masalah bahkan masalah akidah masalah akidah menyatakan tentang sahabat mencerca sahabat bahkan dikatakan Rasulullah SAW salah beristihad Rasulullah SAW dikatakan cara dakwahnya salah terlalu lancar, terlalu berani Sampai kemudian menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan yang sampai disebutkan oleh Syekh Abdullah Bukhari dalam satu uh, jawaban beliau ketika ditanya tentang hajuri. Habis karena pendapat-pendapat yang syah, pendapat-pendapat yang nyeleneh. Satu masalah sebabnya berpisah dari para ulama. Meninggalkan para ulama. Itu saja. Maka ketika kita lihat seseorang dalam berbicara menyampaikan ilmu, menukil ucapan Syekh Fulan, Imam Fulan berkata Syekh Fulan, insya Allah ala khair, ala khair. Kalaupun dia mungkin keliru, sebentar kemudian akan rujuk. Ternyata saya salah karena Syekh bilang begini. Selamat. Berbeda dengan mereka-mereka yang tidak dengan bimbingan para ulama. Maka mereka tergelincir, nggak ada yang tahu. Karena dia nggak pernah mau nanya. Dia salah dalam berpendapat, nggak pernah dia tahu. Bahkan dia salah mengambil kesimpulan. Juga nggak ada yang tahu. Karena nggak pernah dikonsultasikan dengan para ulama. Nggak pernah ditanyakan kepada para ulama. Maka ini biang perpecahan. Kembali kepada permasalahan yang sedang kita bahas. Bahwa yang namanya istimah alal haqqi ini juga nikmat bersatu di atas kebenaran. Itulah yang salah. Dan tidak mungkin bisa bersatu di atas kebenaran kecuali kita memiliki rujukan yang sama. Yaitu merujuk pada Al-Quran. Dan sunnah. Dan merujuk kepada para ulama salaf. Dan merujuk kepada mereka-mereka yang mengambil dari salaf. Yaitu para imam, imam ahlu sunnah. Para ulama, Para imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan sekian para imam-imam rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Dan tetap bersama ulama ahli sunnah yang sekarang menjalani jalan tersebut. Ini khairin azakumullah. Adalah manhaj. Ini adalah pegangan agar kita tidak tergelincir. Karena sekarang tarikan-tarikan sangat banyak. Bahkan yang mengaku salaf, yang mengaku ahlu sunnah, yang mengaku pengikut para ulama sekian banyaknya. Yang ternyata berbeda-beda juga. Ada yang mudabdabin, ada yang eksim, hulu melampaui batas, ada yang sebaliknya. Lembek. Seperti sesuatu yang tidak bisa tetap, berubah-ubah terus. Talawun berwarna-warni, tergantung di mana dia hinggap. Rasulullah Kemudian orang-orang bodoh menilai berarti salaf itu ada banyak. Ada salafi ekstrim, ada salafi lunak, ada salafi lembut, ada salafi keras, ada salafi Kasihan orang-orang awam itu. Nggak mengerti mereka. Bahwa yang tidak mengikuti salafnya ya bukan salaf. Kalau ekstrim, hulu, bukan salaf. Kalau memusuhi ulama, maka dia bukan salafi. Kalau dia dalam keadaan tidak menjalani jalan sunnah, maka dia bukan ahlu sunnah. Jangan kemudian semua dikasih label salaf. Cuma ini salaf keras, ini salaf lembut, ini salaf ini, ini salaf itu. Yang namanya dakwah salafiyah cuma satu yang disebut oleh para imam, para imam-imam kembali pada salam, kembali pada salam adalah para sahabat Rasulullah SAW. Bukan nama organisasi tertentu, bukan nama kelompok tertentu, bukan nama dari berbagai macam yayasan-yayasan, bukan. Yang namanya manhaj salaf adalah mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, memahami Al-Qur'an dengan pemahaman mereka, memahami sunnah dengan pemahaman mereka, berdakwah seperti dakwahnya mereka dan tidak mengada-adakan perkara baru. Tidak mengada-adakan perkara baru. Dengan itu, maka cuma ada satu. Tidak kemudian menjadi sekian banyak. <coughs> Al-ibrah fil ma'ani la fil alfaz kaidahnya yang namanya ibrah itu pada makna bukan pada lafaz bukan pada lafaz saya salah bukan tapi pada hakikat yang ada di dalamnya kalau seseorang mengikuti salafus saleh mengikuti para ulama, minta bimbingan mereka untuk menelusuri, meneliti setiap salafus saleh, maka dia salah. Tetapi kalau dia menyatakan saya salah, saya salah, saya salah, sih dalam keadaan tidak meniti jejak para ulama, tidak bertanya kepada para imam-imam, bahkan memusuhi para ulama, maka fa'lam annahu dal. Ketahuilah bahwa dia dal, adhan min simari ahli. Lebih sesat dari keledai piaraannya. Sehingga yang namanya al-haq, yang namanya kebenaran ada pada hujjah ada pada dalil. Sekarang kita tanya, apakah kebenaran itu terkumpul pada satu orang selain Rasulullah SAW? Siapapun dia, walaupun ulama, ada yang terkumpul seluruh kebenaran pada dia? Tidak Tidak. Artinya kita nggak mungkin bisa taasub pada satu orang saja. Pokoknya apa Yahya Al-Fajuri. Pokoknya apa kata Syekh Yahya al bisa seperti itu? Karena yang namanya manusia, walaupun dia memiliki ilmu, tidak terkumpul seluruh ilmu pada satu orang. Bahkan para imam-imam sekalipun tidak berkumpul seluruh ilmu pada satu imam. Imam ini alim, mungkin punya 90% ilmu. Yang 10%-nya ada pada imam yang lain. Walaupun imam tersebut mungkin cuma 80 ilmunya. Artinya kita nggak bisa taasub dengan yang 90 tadi. Kenapa? Karena kita membutuhkan sepuluh yang ada pada ulama yang lain. Ada lima pada ulama yang sana. Ada lima persen lagi pada ulama yang ini. Maka yang Allah, kita mengambil dari sekian para ulama tidak kita pilih. Selama mereka ahlus sunnah, kita ambil mereka. Sehingga tidak boleh satu orang muslim pun bertaassub taklid dengan satu orang ulama dan menyatakan pokoknya saya apa kata dia? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena al-ilmu ghairu mahsurin ala ahad dunia. Tidaklah ilmu itu terkumpul pada satu orang. Tidak. Dia memiliki sebagian ilmu. Bahkan mungkin sebagian kecil ilmu. Ada lagi pada orang lain sebagian ilmu. Ada lagi pada orang yang ketiga sebagian ilmu yang lain. Ada lagi pada orang yang keempat, kelima. Sehingga kita mencari ilmu dari semua ulama tadi. Kita ambil dari mereka mereka. Dari para ulama, masyayikh sehingga kita terbimbing dengan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui mereka, melalui para ulama. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا Kata Allah, janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang berpecah belah dan bertikai, bermusuh-musuhan. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Kalau sudah datang al-bayyinat, kalau sudah datang keterangan yang jelas, sudah ada qala Allah qala Rasul, sudah ada dalil, sudah ada ijma' para ulama, maka katakan samina wa Jangan protes, jangan menyatakan tapi syekh saya, jangan menyatakan tapi guru saya, tapi pula, tapi pula. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalu. Jangan kalian seperti mereka, mereka yang berpecah dan bertikai setelah datang keterangan yang jelas. Kalau keterangannya samar-samar, kemudian terjadi salah paham, perbedaan pendapat, kemudian ribut, mungkin kita katakan wajar. Karena nggak jelas. Tetapi yang datang ini bayinah. Yang datang ini jelas. Allah menyatakan haram. Rasulullah menyatakan haram. Haram tu ala umat. Aku haramkan atas umat. Terus, kenapa harus bertikai? Tapi itu kan bukan madhab kami. Tapi itu kan bukan dari syekhnya saya. Itu kan madhabnya beda dengan kami. Ini kalian muslim, saya muslim. Mereka muslim, seluruhnya muslimi. Dan apa dikatakan tadi? Qala Allah Ta'ala. Dan yang dikatakan di sini qala Rasulullah SAW. Bukankah Rabb kalian dan Rabb kami dan Rabbnya kaum muslimin adalah Allah? Bukankah nabiyuna wa nabiyukum wa nabiyihim semuanya adalah Rasulullah SAW? Itu ucapan Nabi kita dan ini ucapan Rom kita. Kenapa harus ribut? Kenapa harus ribut? Kenapa harus menyatakan ini bukan mazhab kami? Itu ayat ayat Wahabi. Oh ini hadis hadis Wahabi. Kok bisa? Ada ayat Wahabi, ada hadis Wahabi. Emang Qurannya beda? Alhamdulillah, Quran kita sama. Qurannya Syiah yang berbeda. Yang mereka tambah, mereka kurangi. Mereka buang surat Al-Lahab karena menganggap Abu Lahab itu paman Nabi, nggak mungkin kafir. Masa dikatakan saya selanaran? Masa dikatakan masuk neraka? Buat oleh mereka. Kemudian ditambah satu surat Al-Wilayah, kewalian. Di sana ada penyerahan wilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya wajar kalau kemudian kita tidak bisa bersatu dengan Syiah, wajar. Kenapa? Karena kitabnya berbeda. Al-Quran berbeda. Para sahabat mereka kafirkan semuanya. Maka kalau kita bicara tentang takfir, ini ada kelompok ekstrim yang mengkafir-kafirkan iya. Ada sekian banyak kelompok yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah dan sebagainya. Yang paling ekstrimnya, yang paling jahatnya, yang paling mengerikannya adalah Syiah, Bapak? Kenapa? Karena mereka bukan hanya mengkafirkan yang sekarang, mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan para tabi'in, mereka mengkafirkan para a'immah, para imam-imam. Baik, apakah ada yang lebih keras dari radikalnya Syiah? Maka agak aneh kalau kita memperingatkan dari bahaya radikalisme kemudian kita merangkul Syiah, itu agak aneh. Agak nggak masuk akal. Ada apa? Apakah tidak melihat? Bagaimana ajaran mereka? Ajaran mereka ajaran dendam. Ajaran kemarahan. Setiap saat, setiap hari, setiap kajian yang diajarkan adalah bagaimana kita harus dendam kepada Abu Bakar wa Umar dan yang membela mereka. Dendam kepada para sahabat, dendam kepada orang-orang yang membela para sahabat. Ini kaum muslimin maksudnya. Selalu begitu. Dan selalu yang dipanggil lebih kaya Husain, lebih kaya Husain, lebih ke ya Husain. Ya Adapun muslimin di seluruh dunia, madhab apapun dari organisasi manapun di seluruh dunia yang mereka ucapkan satu ketika mereka datang ke Masjidil Haram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik ke kepada siapa kepada Allah labbaik Allahumma labbaik kami penuhi panggilanmu ya Allah tapi mereka kami penuhi panggilanmu ya Husain dan mereka dengan tegas Pimpinan mereka berkata bahwasanya haji itu harus dipindahkan ke Karbala. Suatu saat kita akan pindahkan hajinya kaum muslimin ke Karbala. Itu cita-cita kita, kata pemerintah mereka. Rasulullah Hati-hati bahaya radikalisme, hati-hati bahaya radikalisme. Kemudian si dirangkul. Ini aneh. Ada satu kesalahan yang entah tahu atau tidak tahu. Kau muslim yang Kembali kepada kita. Qala dikatakan Innal ladzina farraqu dina. sesungguhnya yang memecah belah agama wa kanu syi'an dan kemudian mereka menjadi bersyiah-syiah dan menjadi berkelompok-kelompok aliran-aliran lasta minhum fi syai Allah katakan pada nabinya, engkau tidak masuk golongan mereka sedikit pun. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari semua kelompok-kelompok sempalan, kelompok khawarij, kelompok syiah, kelompok ekstremis, kelompok para pembunuh, para teroris. Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Karena Allah berfirman, Inna ladzina farraqu wa kanu lasta minhum fi syai. Orang yang memecah belah agamanya menjadi sekian aliran-aliran, maka engkau wahai Rasul bukan golongan mereka. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbiuhum bima kanu yaf'alun. Kemudian dikabarkan pada mereka nanti yaumul qiyamah apa yang mereka perbuat. Kalian telah berbuat begini dan begitu. Khonibina azakumullah. Maka alaikum bil jamaah. Alai jamaah wa iyyakum wal furqah. Hati-hati. Hendaklah kalian tetap bersama jamaah, tetap bersama jamaah, jangan berpecah. Alaikum bil jamaah Mananya hendaklah kalian tetap bersama jamaah yang pertama. Yaitu jamaah sahabat, muhajirin dan ansar. Dan pengikut mereka dengan ihsan dan para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Hendaklah bersama mereka. Mereka lah al-jamaah yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dalam neraka diancam dengan azab. Illa al-jamaah, kecuali al-jamaah. Siapa al-jamaah ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabat. Maka kaum muslimin yang sahabat. Alaikum bil jamaah Makna yang pertama adalah hendaklah kalian tetap istiqamah di atas kitab dan sunnah dan tetap istiqamah bersama para sahabat yang mulia, muhajirin dan ansar, tetap sabar bersama para salafus saleh, tetap sabar bersama para ulama sampai hari ini. Dan kemudian termasuk bersama jamaah adalah sabar bersama kaum muslimin dan penguasa. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan memberontak pada mereka. Jangan menentang mereka. Dan itu adalah al-jamaah. Berarti dua makna jamaah ini harus tetap kita pegang kuat-kuat. Alaikum bil jamaah wa iyakum wal furqah.